Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ashabihi al-akramin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjumpai Ramadan di tahun ini dan kini bulan Ramadan telah usai hampir satu bulan yang lalu dan bulan Ramadan telah meninggalkan kita semuanya dan pada bulan tersebut kita konsentrasikan diri kita semuanya untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah taala dan kita berharap serta memohon kepada Allah Jalla Ala agar menerima amal ibadah yang kita kerjakan, yang kita lakukan di bulan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap dan senantiasa istiqomah di dalam mengerjakan beragam amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan kita pun menjadi hamba-hamba yang istiqomah, hamba-hamba yang tetap beribadah, tetap menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala di semua bulan walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita dan mempertemukan kita semuanya dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya dan mewafatkan kita semuanya di atas rel istiqomah di atas agama ini. Ikhwanifiddin fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Jalla wa ala juga untuk kembali melanjutkan pelajaran kita pembahasan kitab Hakikatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummatil masatu ilaihi fi Najatihah وانتصارها على أعدائها a'daiha الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. Dan kita masih pada pembahasan pasal yang kedua tentang marahil al-manhaj as-salafi, tentang tahapan-tahapan manhaj as-salafi. Naam. Tahapan Barakallahu fikum sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau di mukaddimah dari pasal kedua ini bahwa yang dimaksud dengan tahapan ialah bukan pengembangan. Bukan terus kemudian berkembang dengan ajaran baru, penambahan ajaran baru, penambahan ajaran baru, tidak. Tetapi yang dimaksud ialah Barakallahu fikum bahwasannya agama ini atau dakwah as-salafiyah atau al-manhaj as-salafi itu merupakan di dalam penyebarannya di kalangan umat ini mengalami dua tahapan. Nah, mengalami dua tahapan yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri di sini hafizahallahu taala. Tahapan pertama adalah marhalatu tabyinin atau tabyini wa tawdihi qawaididdin wa asasiyatih. Tahapan penjelasan, tahapan penyampaian tentang kaidah-kaidah agama serta asas-asasnya. Nah, kita masih pada tahapan pertama ini. Adapun adapun tahapan yang kedua adalah marhalah marhalatu tadwinil manhajis salafi. Marhalah tingkatan tadwin, pembukuan. Pembukuan manhaj as-salafi, pembukuan ajaran ini yang diperoleh barakallahu fikum dari bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari penjelasan para sahabah dan juga uh, para a'immah, a'immatus sunnah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Itu adalah marhalah kedua, pembukuan ajaran tersebut. Nah, kita masih pada tahapan pertama yaitu tahapan <clears throat> penjelasan serta penerangan atau penyampaian terhadap kawaididdin wa asasiyatih tentang kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah manhaj as-salafi dan asas-asasnya. Kita melanjutkan apa atau nukilan dari Syekh Abdullah Al-Wafiri hafizahullah taala di halaman yang ke 173 dari kitab yang atau nuskhah kitab yang ada di hadapan anak ini setelah beliau membawakan naam penjelasan atau hadis diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari tentang keutamaan para sahabat dan begitu pula berikutnya beliau membawakan penjelasan dari Al Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dan berikutnya kita baca kita melanjutkan membaca penjelasan atau nukilan berikutnya dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala yang beliau sampaikan di sini. Qala Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala wa yaqulu Abu Uthman As-Sabuni fi aqidati ashabil hadis. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala menyampaikan penjelasan dalam kitab beliau Aqidatu Ashabil Hadis. ويعتقدون بالنبي صلى Nabi عليه alaihi wasallam الذين هم كالنجوم alladhina اهتدوا dan mereka, para pengikut manhajus salafi, para ulama'nya, yaitu para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Mereka semuanya meyakini, mengimani Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan mengimani para sahabat sahabat-sahabat beliau, yang mana para sahabat beliau tersebut kan nujum, seperti bintang-bintang. Apa yang dimaksud seperti bintang-bintang bi ayyihi muqtadu au iqtadau ihtadau. Dengan siapapun mereka bersuri tauladan dari kalangan para sahabat. Artinya bersuri tauladan dengan sahabat manapun ihtadau. Mereka pasti akan barakallahu fikum berada di atas hidayah. Artinya betul-betul para sahabat itu dijadikan penunjuk arah, penunjuk jalan di kegelapan malam. Demikian pula para sahabat Allah jadikan sebagai penunjuk jalan ketika berada pada kegelapan Balalah, wal fitan wasyubuhat. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan tentang beliau-beliaunya, tentang para sahabat. Mereka seperti apa? Seperti bintang. Dan ini merupakan wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ini wasiat beliau. Barakallahu fikum. Wa ya'taqidun. Dan mereka, para pengikut manhajus salafi, ويعتقدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، dan mereka pun meyakini tentang kebenaran dan mengikuti as-salafus salih, generasi salafus salih, generasi as-sahabah atau as-salafus salih min a'imatid din dari kalangan imam-imam Islam, para pimpinan-pimpinan agama Islam setelah kepergian para sahabah at-tabi'in, atba'ut tabi'in dan para a'immatus sunnah wa ulama il muslimin dan para ulama kaum muslimin setelah generasi-generasi beliau wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina minad-dini wal haqqil mubin dan mereka pun berpegang teguh yakni para pengikut manhajus salafi berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang teguhi oleh mereka oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para atba'u tabi'in minad dini wal haqqil mubin. Mereka pegangi kuat-kuat, mereka pegangi erat-erat ajaran ad-din, ajaran agama dan hak yang benar-benar jelas serta gamblang. Nah, ini apa? Para, peng, para pengikut manhajus salafi. Jadi yang dijadikan patokan yang diikuti satu-satunya ialah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian para sahabatnya. Yang mana seseorang apabila bersuri tauladan dengan para sahabat di dalam mengikuti dan meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka pun berada di atas hidayah. Nah, bi ayyihi muqtadu au iktadau ihtadau dengan siapapun dari kalangan para sahabat seorang muslim itu bersuri tauladan, maka dia berada berada di atas hidayah karena memang para sahabat adalah generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk jannah. Maka apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengikuti para penduduk jannah. Dan ini merupakan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah bahwasanya mereka adalah generasi yang dijamin jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang tidak akan masuk jannah ketika meneladani para ahlul jannah? Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Zafiri Hafizahullah ta'ala membawakan penukilan berikutnya dari Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Hafizahullah, wa yakulu Muhammad ibn al husayn Al-Ajurri rahimahullah. Di dalam kitab Asy-Syari'ah beliau menyatakan alamatu man aradallahu azza wa jalla bihi khairan suluku hadha tariq tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala atau tanda bagi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Allah beri ia taufik untuk suluku hadzal tariq untuk mengikuti dan berjalan di atas jalan ini mengikuti jalan ini suluku hadzal tariq apa yang dimaksud dengan hadzal tariq menelusuri mengikuti jalan ini. Apa yang dimaksud dengan jalan ini? Kata beliau melanjutkan kitabillahi azza wa jal. Wa sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunani ashabihi radhiyallahu anhum. Wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi ta'ala alaihim. وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد ila akhiri ma kana minal ulama. Nah, yang dimaksud dengan suluku hadad din atau suluku hadad tariq mengikuti jalan ini apa yang dimaksud? Kitabillah. Jalan ini yang dimaksud ialah kitabullah yakni Al-Qur'an. Azza wa Jal. Kemudian berikutnya wasunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wasunani ashabihi radhiyallahu anhum dan mengikuti sunnah-sunnah para sahabat beliau. Selama tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin dan juga mengikuti orang-orang dan para ulama generasi-generasi tabi'ahum bi ihsan yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dengan baik, dengan penuh konsisten, dengan penuh komitmen. Rahmatullahi taala alaihim. Ya, dengan penuh komitmen, dengan penuh konsisten tajarrud lil haq alladzi ma'ahum. Betul-betul murni ingin menyesuaikan diri dengan al-haq yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya. Sehingga dengan mengikuti hal ini beliau atau manhajus salaf atau para pengikut manhajus salafi lepas dari yang namanya taasub lepas atau selamat dari yang namanya uh, eh, taklid. Karena memang dia ikuti adalah ilm. Yang diikuti adalah kitabullah, yang diikuti adalah sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dan sunnah para sahabatnya. Nah, wa ma kana alaihi a'immatul muslimina fi kulli baladin ila akhir ma kana ma kana minal ulama dan juga mengikuti ajaran yang dijalani serta diikuti oleh a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin di berbagai negara, di berbagai negeri sampai di Eh, generasi akhir dari kalangan para ulama atau generasi para ulama yang terakhir yang beliau sebutkan di sini yang akhir misal contohnya kata beliau Al-Auza'i kemudian wa Sufyan ats wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wal Qasim ibn Salam wa man kana ala mithli tariqihim dan juga mengikuti para ulama yang sejalan dengan beliau-beliaunya wa mujanabati kulli madhhabin la yadhhabu ilaihi haula'il ulama serta menjauhi segala madhab menjauhi segala cara pandang menjauhi segala ideologi yang tidak dianut dan tidak diikuti oleh para ulama tersebut, tidak diikuti oleh Al-Qasim ibn Salam, tidak diikuti oleh Imam Al-Auza'i, tidak diikuti oleh Sufyan Al-Thawri, tidak diikuti oleh Malik ibnu Anas, tidak diikuti oleh Syafi'i, Ahmad ibnu Hambal dan para a'imatus sunnah yang lainnya. Ini manhajus salafi. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah manhajus salafi itu berdiri tegak, kokoh di atas ajaran ini. Nah, inilah tabiin, wa tawdih. Inilah penjelasan dan penerangan yang disampaikan kepada umat kaum muslimin yang memang ini merupakan kebutuhan kaum muslimin yang harus diikuti oleh mereka semuanya. Mengikuti siapa? Mengikuti kitab Allah, Mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan mengikuti orang-orang yang diangkat sebagai pemimpin. Yang diikuti semata-mata adalah apa? Adalah Al-Quran, sunnah, ya sunnahnya para sahabat barakallahu fikum sehingga orang tidak terkungkung sebagaimana e, barakallahu fikum sebagian pihak menyatakan bahwasannya nah, kita ini tergantung pemimpinnya kalau pemimpinnya itu baik ya insya Allah kita pun juga akan apa ikut Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin eh, memerintahkan untuk bersatu ya kita bisa bersatu. Kalau pemimpin tidak memerintahkan kita untuk bersatu ya tidak bersatu. Jangan kau gantungkan wahai saudaraku hidayahmu dan keselamatan akhiratmu kepada orang-orang yang kau angkat sebagai pemimpin. Hendaknya kau jadikan sebagai pemimpin adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kau jadikan pemimpin pembimbing dari eh, keselamatan akhiratmu adalah as-sahabah radhiyallahu anhum Ya mereka semuanya berpegang teguh terhadap Al-Quran. Ya mereka semuanya berpegang teguh terhadap sunnah. Dan itukah dan itulah yang menjadi komitmen kita berjalan di atas manhajus salafi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas ajaran ini. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq Allah taala membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. yang disebutkan dalam dalam Majmu' al-Fatawa. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekhul Islam rahmatullahi taala alaihi wa hakadha إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من الأمم التي فيها ضلال وكفر وجد القرآن والسنة كاشفين لأحوالهم مبينين لحقهم مميزين بين حق بين حق ذلك وباطله Demikianlah kata beliau rahimahullah kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas Al-Harrani rahimahullah taala Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi Demikianlah kata beliau. Apabila seorang al-mu'min, al-alim yang cerdas, yang pintar, yang membekali diri dengan ilmu, ya, membekali diri dengan ilmu, yang senantiasa butuh terhadap ilmu, yang senantiasa belajar ilmu. Al-alim yang mengetahui, yang sadar dan belajar senantiasa. 6 membekali dirinya dengan ilmu yang mengetahui dan mengenal sa'ira maqalatil falasifah yang mengerti dan mengetahui syubuhat-syubuhat dan juga perkataan-perkataan serta ideologi al-falasifah kaum filsafat kaum orientalis wa ghairihim ataupun orang-orang selain mereka dari kalangan umam allati fiha dhalalun wa kufur. Dari kalangan umat-umat yang pada diri mereka ada kesesatan, ada penyimpangan, bahkan naudzubillah ada kekufuran pada diri mereka. Maka seorang mukmin yang alim tersebut, seorang mukmin yang sadar, seorang mukmin yang basir, yang pintar dan cerdas, cerdas tersebut, yang selalu mempersenjatai diri dengan ilmu, karena memang ilmu itu merupakan Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' wal amal saleh. Allah jadikan sebagai senjata untuk seorang hamba itu mengenal yang namanya kesesatan serta penyimpangan. Yang mana ilmu tersebut ia ambil dari para ulama. Seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni salafi akan terus bergantung dengan ilmu dan ulama. Barakallahu fiikum. Nah, mereka yang mengenal tentang ideologi dan syubuhat kaum falasifah. Barakallahu fikum dan juga kaum-kaum lainnya yang pada diri mereka terhadap kekufuran, naudzubillah dan juga penyimpangan, maka dia akan menyadari wajah Al-Qur'an was sunnah, dia akan mendapati uh, mendapati Al-Qur'an serta sunnah kasyifaini li ahwalihim. Al-Qur'an dan sunnah akan menyingkap kondisi asli mereka akan menyingkap kedok mereka. Mubayyinaini lihaqihim. Ya. Akan menjelaskan tentang hak-hak mereka. Mumayyizaini baina haqqi dzalika wa batilih. Dan akan benar-benar membedakan. Benar-benar apa menampakkan secara gamblang. Al-Quran dan sunnah. Dan ini adalah merupakan pondasi ilmu. Dan ini Al-Quran dan sunnah merupakan ilmu, bekal seorang hamba dia dengan berilmu Al-Quran dan Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah sendiri menyingkap kondisi ahlul batil. Menjelaskan tentang hak-hak mereka. Mumayyizaini baina haqqi dhalika wa batilih dan akan membedakan antara hak dengan batil, memecah belah antara hak dengan batil. Maka dia akan mengerti, mengetahui dengan jelas serta gamblang Aynal haq wa aynal batil. Karena memang al-haq wal batil itu diketahui dengan ilmu. Al-haq dan batil nggak mungkin bisa diketahui dengan kejahilan, dengan kebodohan. Diketahui dengan ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa didapat? Bagaimana ilmu itu bisa dipahami dengan baik? Dengan bimbingan para ulama. Dengan penjelasan para a'imatus sunnah wa ulama is sunnah. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau melanjutkan, was kanu a'lamul khalqi bidzalik. Dan para sahabah merupakan orang-orang yang paling berilmu terhadap hal tersebut. Berilmu tentang apa? Tentang bagaimana Al-Quran itu membongkar kedok mereka. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjelaskan sehingga terbedakan ainal haq wal batil. Kama kanu aqwamul khalqi bi jihadil kuffari wal munafiqin. Sebagaimana mereka adalah generasi yang paling lurus orang yang paling benar, orang yang paling hak di dalam memerangi, berjihad melawan orang-orang kufar, melawan kaum munafikin. Kama qala fihim Abdullah ibnu Mas'ud sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud tentang kondisi para sahabat. Ya. Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dalam Mu'jamil Kabir. Beliau menyampaikan nasihat ini yang dinukil oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin bersuri tauladan, yang ingin mencermati atau yang ingin mengikuti sosok tertentu, falyastanni. Maka ikutilah bersuri tauladanlah, ikutilah teladan siapa? orang-orang yang sudah wafat. Siapa? As-sahabah. Fa'inal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Karena sesungguhnya orang yang hidup selama hayat di kandung badan, selama jantung seseorang masih berdetak, selama di jasad seorang muslim itu masih ada nyawa, la tu'manu alaihil fitnah. Maka tidak akan ada yang bisa merasa aman dari yang namanya fitnah. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum hatta yamizal khabitha al tayyib. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kalian. Nah, membiarkan kalian semuanya mengutarakan, mengucapkan kalimat iman. Hatta yamizal khabitha al tayyib sampai Allah saring dan Allah bedakan mana al mana orang yang taib, mana pula orang yang khabith, orang yang jelek. Terus akan Allah saring, terus akan Allah fitnah. Al-Hayy la tu'manu alaihil fitnah. Namanya orang hai, orang yang hidup tidak akan aman dari yang namanya fitnah. Ulaika kata Syekhul Islam, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang dimaksud falyastani biman qad mat. Hendaknya Anda bersuri dan dengan orang-orang telah wafat. Siapa yang dimaksud? Mereka adalah ashabu Muhammadin. Adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam barakallahu fikum kanu abarru al ummati quluban mereka yakni para Sahabah adalah manusia terbaik hatinya di kalangan umat ini adalah manusia terbaik di umat ini yang nah, manusia yang terbaik hatinya wa a'maquhum ilman dan yang paling mendalam keilmuannya terhadap agama ini wa aqalluhum takallufan dan generasi yang paling sedikit sikap takallufnya sikap mem sikap memberatkan dirinya nah kanu alal hadil mustaqim mereka adalah generasi yang berada di atas hidayah yang lurus di atas huda di atas petunjuk yang lurus fa akhbara anhum bikamali birril qulubi ma'a kamali umkil ilm Kata Syekhul Islam rahimahullah, maka Abdullah ibnu Mas'ud, alimin ulama sahabah, ya, seorang alim, seorang ulama dari kalangan para sahabah, akhbar anhum. Beliau menyampaikan, ya, menyampaikan tentang para sahabat bikamali birl qulubi dengan sempurna kebaikan hatinya mereka dengan kesempurnaan hati mereka kesempurnaan kebaikan pada hati mereka ma'akamali umkil ilm yang diiringi dengan kesempurnaan dalamnya keilmuan mereka. Wa hadza qalilun fil mutaakhirin. Nah, kondisi yang seperti ini benar-benar sedikit dan jarang pada generasi terakhir. Padahal ini masih apa? Zamannya Syekhul Islam. Beliau sudah bilang jarang, sedikit. Ila an qala Syekhul Islam sampai pada beliau berkata, yakni Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, ucapan beliau, "Fadallal kitabu was sunnatu ala anna Allah yu'ti atba'a hadzal rasuli min fadlihi ma lam yu'tihi li ahli kitabaini qablahum." Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, Al-Qur'an serta As-Sunnah menunjukkan mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada para pengikut rasul ini yakni rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Allah berikan keutamaan kepada mereka para pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak Allah berikan kepada ahli kitab ini qablahum tidak Allah berikan kepada dua ahlul kitab sebelum mereka, al-Yahud wan Nasara. Tidak Allah berikan keutamaan. Allah berikan keutamaan yang spesial, keutamaan yang khusus hanya bagi umat ini yang tidak Allah berikan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Thumma kemudian beliau berkata, yakni Syekhul Islam, wa, minal ma'lumi anna ahlal hadithi was sunnati akhassu bir rasuli wa atba'ihi dan telah diketahui bersama dan telah diketahui bahwa ahlul hadis ahlus sunnah adalah orang-orang khusus bagi Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya ahlul hadis para ulama ul hadis para ulama us sunnah para pembawa agama ini para penjaga agama ini para punggawa punggawa as sunnah hurrasul millati was sunnah. Para penjaga agama ini. Nah, mereka adalah orang-orang khusus bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Falahum min fadlillahi wa takhsisihi iyahum bil ilmi wal hilmi wa tad'ifil ajri ma laysa li ghairihim. Maka mereka mereka yakni siapa? Naam ahlul hadis was sunnah. Para ulama ul hadis wa ulama us sunnah. Mereka pun mendapatkan atau diberikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah khususkan dengan apa? Dengan ilmu. Allah khususkan dengan sikap al-hilm. Sikap penuh kelemah lembutan. Allah nam, eh, Allah enam utamakan mereka Allah prioritaskan mereka biwatadhifil ajr dengan pelipat gandaan pahala malaikat yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Kama kala ba'du salaf sebagaimana hal ini disebutkan oleh sebagian uh, salaf ahlu sunnah fil Islam ke ahli Islam fil milal. Ahlu sunnah di dalam Islam itu perumpamaannya mirip seperti ahlul Islam dalam segenap pemeluk agama. Orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala ahlul Islam dari seluruh kaum kufar. Nah, dan ahlus sunnah merupakan orang-orang khusus dari agama ini. Dan para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah adalah orang-orang khususnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aidan Syekhul Islam rahimahullah dan demikian pula Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan Thumma min طريقة ahli السنة wal اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Di antara tarikati ahli sunnah, cara beragamanya ahli sunnati wal jamaah adalah ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Mengikuti ajaran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam lahir batin. Ya, tidak hanya lahirnya saja tetapi batinnya juga mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam membersihkan dirinya dengan wasiat, membersihkan hatinya dengan wasiat-wasiat Rasul alaihi salatu wassalam Lahir batin sudah pokoknya. Mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lahir dan batin wattiba'u sabilis sabiqin al awwalin serta mengikuti jalannya as-sabiqin al awwalin mengikuti jalannya orang-orang as-sabiqin orang-orang nah orang-orang pada generasi utama dari kalangan muhajirin wal ansor wattiba'i wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga demikian pula mengikuti wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau katakan dalam sabdanya alaikum bisunnati wajib bagi kalian kata beliau alaihi salatu wasallam untuk mengikuti sunnahku was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di dan mengikuti sunnahnya para khulafa'ur rasyidin para sahabah yang dipimpin oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin yang benar-benar di atas hidayah sepeninggalku nanti. Tamassaku biha dan pegang kuat-kuat, ikuti dengan penuh sikap konsisten, komitmen, addu 'alaiha bin nawajid bahkan gigitlah dengan kuat sekuat-kuatnya sebagaimana kalian menggigit kuat-kuat dan erat-erat dengan gigi geraham kalian. Pegang kuat-kuat Gigit erat-erat ajaran tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Dengan gigi yang paling kuat untuk menggigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati. Waspada kalian. Beliau alaihi salatu wasallam memberikan apa? Peringatan. Hati-hati. Fa inna kulla bid'atin balalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu merupakan balalah, merupakan barakallahu fikum Eh, penyimpangan, merupakan kesesatan. Taib. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah tahu, faham, serta berilmu bahwa ucapan yang benar, satu-satunya ucapan yang benar adalah kalamullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik namanya hadiu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Naam. Wa yu'athiruna atau wa yu'thiruna kalam Allah ala ghairihi min kalami akhyarin nas dan mereka lebih memprioritaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, bimbingan Allah, perintah dan larangannya. Allah nah, mereka alusunah memprioritaskan dan mengedepankan serta mendahulukan bimbingan Allah Jalla wa'ala melebihi dari ucapan siapapun dari kalangan ucapan manusia-manusia terbaik sekalipun. Wa yuqaddimuna hadiah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka lebih memprioritaskan pula mengedepankan petunjuk Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam. Ala hadi min kulli ahad. Di atas petunjuk siapapun, manusia siapapun yang terbaik. Nah, kalau bertentangan dengan ajar Rasul Alaihi Salatu Wasallam, siapapun orangnya, maka ahlu sunnati wal jamaah tidak akan mengikutinya. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Walihada sammu ahlal kitab was sunnah. Oleh karenanya, karena mereka mengikuti, karena mereka mengedepankan dan memprioritaskan Al-Quran dan sunnah. Mengedepankannya dari ucapan siapapun. Menjadikannya sebagai petunjuk utama. Nah. Barakallahu fikum mereka akhirnya disebut dengan ahlul kitabi was sunnah. Mereka disebut sebagai ahlul kitab was sunnah, para pengikut kitab dan sunnah. Wasammu ahlul jamaah dan mereka pun juga disebut sebagai ahlul jamaah. Disebut sebagai ahlul jamaah. Li'annal jamaah tahiyal ijtima' Karena yang namanya jamaah itu adalah ijtima' bersatu. Yang namanya jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Itu adalah apa? Bersatu. Oleh karenanya kan kita ketahui bersama bagaimana Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala menyampaikan nasihatnya kepada asatidah bahwa cirinya ahlu sunnah itu al-ijtima' bersatu bukan tafarruq. Nah, dan beliau juga sebutkan bimbingan beliau, arahan beliau sesuai dengan perkataan Syekhul Islam, arahan Syekhul Islam bahwasanya ciri-ciri ahlul bid'ah dan ahlul batil adalah al-furqah. Ciri-ciri ahlul batil dan ahlul bid'ah adalah al-furqah. Karena yang namanya al-jamaah itu hiyal ijtima'. Kalau engkau wahai seorang muslim, engkau wahai muslim ingin disebut sebagai seorang salafi, ingin sebagai pengikut ahlu sunnah wal jamaah, ya. maka bersatu al-ijtima' kata Syekhul Islam li'anna al jam'aah hiya al-ijtima' Wadidduha al-furqah. Dan lawan dari al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, ahlul furqah. Nah, ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah dan ahlul furqah. Wa in kana lafdhul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Nah. Walaupun sekarang ini lafaz jamaah itu sudah menjadi istilah tertentu linafsil kaum al-mujtami'in. Istilah bagi kaum-kaum yang bersatu. Wal ijma'u wa huwa al-aslu thalith alladhi ya'tamidu alaihi fil ilmi wad din. Dan yang namanya ijma' bersatu di atas dinul Islam, bersatu di atas sunnah, bersatu di atas as-salafiyah al-ijma' bersepakat ya bersatu wa huwal aslu thalith al-ijma' merupakan pondasi atau prinsip ketiga yang juga dijadikan sandaran dalam beramal, dalam berilmu dan agama. Al-ijma' ijma' para sahabat dan ijma' para ulama. wa hum yazinuna bihadhil usul tsalatsati jami'a ma 'alaihi nas min a'malin وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين طيب Wahum dan mereka ahlu sunnah wal jamaah yazinuna bihadil usul thalathah. Menimbang, menakar dengan tiga patokan ini. Al-Quran, sunnah, dan ijma' mereka akan menimbang dan menakar semua ucapan dan semua ideologi manusia entah ajaran-ajaran tersebut berupa amalan atau keajaran tersebut berupa perbuatan, tindak tanduk, lahir dan batin yang memiliki keterkaitan dengan ad-din, dengan agama. Wal ijma' alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi salafus salih. Dan yang namanya ijma dan ijma yang betul-betul selaras sesuai dengan ajaran salafus saleh wa bu'duhum dan uh, wa ba'dahum kathrul khil, kathrul eh, al ikhtilaf wa intasharatil ummah dan setelah mereka banyak yang namanya perselisihan dan juga tersebarnya umat ini. Barakallahu fiikum jami'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan dan pelajaran kita kali ini. Pak insyaallah taala eh, kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita dan menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan menganugerahkan kepada kita wafat di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.